Dan sering dalam mukadimah kajian saya ingatkan untuk banyak bersyukur kepada Allah. Karena orang yang bersyukur kepada Allah sangat-sangat sedikit. Allah berfirman wa qalilun min ibadiy syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kata Allah Taala. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat Muad bin Jabal kata Nabi ya Muad la tad'anna kul la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wahai Muad dalam riwayat yang disebutkan Ya Mu'ad inni uhibbuka Aku mencintaimu La tada'anna dubura kulli salat Yang kau tinggalkan Di belakang setiap salat yang wajib Apakah di akhir atau sesudah selesai salat Antakul engkau ucapkan Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu Untuk selalu berzikir dan ingat kepadamu dan juga untuk selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Di setiap selesai sholat yang wajib kita baca itu agar kita ditolong oleh Allah untuk selalu ingat, selalu bersyukur dan selalu memperbaiki ibadah. Kita tidak akan mungkin bisa bersyukur kepada Allah kalau Allah tidak tolong kita. Kita tidak mungkin juga untuk selalu ingat kepada Allah kalau Allah tidak tolong kita. Begitu juga kita tidak akan mungkin bisa memperbaiki ibadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ayat yang paling mulia dan inti dari Al-Quran Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan kita mohon tolong dalam semua urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini makhluk yang sangat lemah maka kita minta tolong kepada Allah Ikhwan Bidin Allah pada malam ini kita akan membahas tentang manhaj al-firqatun najiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan buku ini sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Yang dalam bahasa ini diberikan judul Jalan Golongan yang Selamat. Manhaj al firqatul najiyah itu manhaj al firqatul najiyah itu manhaj golongan yang selamat. Ikhwanuddin, azakumullah. Bahwa semua manusia ingin selamat. Siapapun yang kita tanya, dia ingin selamat. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Dan juga kalau ditanya, semua manusia ingin bahagia. Bahagia dunia juga bahagia di akhirat. Tapi mereka tidak tahu jalannya. Tidak tahu jalannya bagaimana menempuh jalan itu supaya kita bisa selamat. Jadi banyak manusia tidak tahu bagaimana menempuh jalan untuk selamat itu tidak tahu. Makanya harus berusaha bagaimana untuk bisa selamat. Jalan itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran dan Nabi sudah jelaskan. Arti jalan manusia menuju surga Nabi sudah jelaskan lengkap. Jalan menuju neraka pun Nabi sudah jelaskan. Semuanya jelas. Jadi nggak ada satu pun yang Nabi tinggalkan. Sampai disebutkan dalam satu riwayat, "Ma baqiya syai'un yuqarribu min al-jannati wa yuba'idu min an-nari illa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka mereka sudah jelaskan. Semua sudah dijelaskan. Jadi ya, kalau manusia ingin tahu jalannya, ya dia harus kembali dulu kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi, sallallahu alaihi wasallam dan kepada pemahaman para sahabat jalan menuju kepada kebahagiaan jalan menuju kepada keselamatan sudah jelas dan lengkap dijelaskan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi yang sahih tinggal manusia berusaha bagaimana menempuh jalan itu jelas dan juga tidak menyulitkan mudah semuanya mudah cuma sayangnya Manusia tidak mau berusaha bagaimana mengkaji, bagaimana mengaji, bagaimana menuntut ilmu, dia mau. Sehingga yang terjadi akhirnya mereka terus mencari dan mencari yang didapat yaitu dari golongan-golongan yang sesat, aliran yang sesat, pemahaman yang sesat, bahkan juga kadang-kadang mereka ingin selamat itu mereka mengikuti cara-cara orang kafir. Ya jelas tidak akan selamat mengejar orang-orang kafir. Jadi jalan selamat harus kita tahu bagaimana jalannya dan bagaimana manhajnya. Karena kita semua ingin selamat, kita ingin selamat, istri kita ingin selamat, anak kita pun ingin selamat. Maka ini wajib bagi kita bagaimana menempuh jalan ini. Dan ini harus kita yakini dan kita pahami dengan benar. Kalau kita nggak yakini dan kita nggak pahami dengan benar, kita anggap ya ini pendapat. Ini bukan pendapat, dalil. sudah jelaskan dari mulai tadi malam yang dua tadi siang bahwa agama Islam agama dalil, semuanya dalil. Untuk jalan selamat ini ada dalilnya, ada keterangan yang jelas. Dan Nabi sudah jelaskan kepada para sahabat jelas sekali. Tinggal kita berusaha untuk menempuhnya. Karena itu ikhwan fillah, Allah kita bahas dari buku ini dan saya akan jelaskan juga dengan tambahan penjelasan dari buku uh, saya Syarah Akidah Sunnah wal Jamaah. Untuk pegangannya buku ini yaitu Minhaj Al-Firqa An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah rahmatan wasi'ah yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia ini. Di dalam buku ini <clears throat> ada banyak bab atau bagian ya sampai 46. Tapi kita membahas tentang yang awal-awal saja tentang golongan yang selamat dan juga beberapa dalil dari ayat dan hadis yang kita akan bahas. Untuk melihat di halaman yang pertama tentang golongan yang selamat Muallif itu Syekh Muhammad bin Zainul rahimahullah membawakan ayat dalam surah Al Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dalam kalian berpegang dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Tadi Allah yang maksud yaitu Al-Qur'an dan Al sunnah Tadi Allah yang maksud adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dan jangan kalian berpecah belah. Dan semua yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya itu dalam rangka menyatukan manusia ke dalam tali Allah SWT dan gak boleh mereka berpecah belah ya kita memberikan nasihat amar ma'ruf naik muka, dan segala macam itu menunjukkan tentang i'tisam bihabdillah artinya bersatu di jalan yang benar jadi persatuan sering orang mengambil dari dalam ayat ini disuruh kita bersatu Dan banyak sekali orang menganjurkan kita untuk bersatu. Bersatu di atas apa? Persatuan harus dasarnya dengan manhaj yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Kalau tidak, nanti seperti orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau sangka mereka itu bersatu, tapi ada hakikatnya hati mereka berpecah belah. Jadi persatuan dibawa mana yang benar, maka dijelaskan di awal ini karena ayat ini sering dibawa oleh orang untuk bersatu. Bukan berarti kalau bersatu itu kemudian tidak ada amar ma'ruf yang mungkar, tetap tegakkan. Ma'ruf yang paling ma'ruf pada tauhid kepada Allah dan mungkar yang paling mungkar adalah syirik. Tetap harus ada menjelaskan kepada umat untuk mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Kalau kita lihat banyak orang ingin bersatu tetapi tidak ada yang mungkar. Sehingga yang penting manusia bersatu dan tidak ada lagi, nggak boleh tegur, nggak boleh mengingatkan orang, nggak boleh juga kalau ada orang yang salah jangan di jangan diingatkan, jangan diberitahu. Ini salah. Justru kalau dia salah keliru atau dia berbuat syirik atau beda, wajib diingatkan. Ini termasuk dalam rangka i'tisam bihablillahi jami'ah walatafarraku dan jangan kalian berpecah belah mengikuti kelompok, golongan dan yang lainnya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31 32 wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian Janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Di sini Allah ingatkan kaum muslimin jangan seperti orang-orang musyrik. Bagaimana orang-orang musyrik itu? Mereka memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Berbagai kelompok kita nggak boleh mengikuti mereka. Ini larangan dari Allah tidak boleh berpecah belah, tidak boleh berkelompok-kelompok, tidak boleh bergolong-golongan, tidak boleh berhizb. Tidak boleh. Jalan selamat itu hanya satu. Makanya Al-Habib Nukadir ketika menjelaskan ayat ini, beliau jelaskan bahwa jalan selamat itu hanya satu. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu kita harus mengikuti jalan al-firqa an-najiyah, golongan yang selamat. Karena firqah-firqah, golongan-golongan, kelompok-kelompok itu mesti dia akan bangga dengan golongannya, bangga dengan kelompoknya. Ini gak boleh dalam Islam. Jadi harus ada satu hizb. Itu hizb, itu hizbullah. Hizbullah maksud artinya golongan Allah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat Redul Majma'in. Jangan kita ikut. Kemudian dibawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadis Irbad bin Sariyah. Ini harus dibaca dulu, baru saya akan jelaskan tentang ciri-ciri dari golongan yang selamat atau manhaj golongan yang selamat. Hadis Irbad bin Sariyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat untuk melihat hadis lengkapnya di Syarah Aqidah kalau yang bawa buku Syarah Aqidah itu di halaman 105 106 yang bawa buku syarah tidak ada sunnah jamaah ada di halaman 105 106 Qala al bin Sariyah Hadis ini adalah terdapat dalam Arba'in nawawiyah Hadis yang ke-28 Kata Irwan bin Sariyah Salla bina Rasulullah SAW Zata yawmin Thumma akbal alayna Fawa'adana maw'idatan balighatan Zarafat minha al-uyunu ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Berkata Irbad bin Sari radhiyallahu an. Suatu hari Rasulullah sholat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami, memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami bergetar. takut. Seorang berkata, ya wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah kepada kami wasiat. Rasul bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun yang merintah kalian adalah orang budak dari Habasyah, seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang hidup di antara kalian setelah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk, peganglah alat erat dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama karena sungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama inilah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Hadis ini sahih Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ad-Darimi, Al-Baghawi dalam syarh sunnah Al-Hakim disahkan dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi dan disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam dalam sahih dalam kitab Irwa Al-Ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil. Anda perhatikan di sini, di sini banyak fawaid dari hadis ini. Banyak faedah-faedah dari hadis ini. Di sini Eh, saya ambil dari kalimat usikum Allah, Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama, Nabi mewasiatkan kepada para sahabat untuk bertakwa kepada Allah. Takwa ini bekal yang paling baik. Orang yang bertakwa kepada Allah orang yang paling bahagia. Orang yang bertakwa kepada Allah orang yang paling mulia. Dan bertakwa kepada Allah jalan menuju kesuksesan yang abadi. Takwa jalan menuju kesuksesan abadi takwa kepada Allah. Makanya Allah dalam Al-Quran selalu berpesan untuk takwa. kan untuk kita, untuk Rasulullah dinasihati untuk bertakwa kepada Allah. Ya yuhan Nabi takillah kepada Allah. Wahai Nabi bertakwa kepada Allah. Kalau Nabi disuruh bertakwa ya kita juga disuruh bertakwa dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Ini yang pertama, disuruh bertakwa. Yang kedua, dalam hadis ini disuruh mendengar dan taat. Meskipun yang memerintah seorang hamba habsyi. Artinya kalau yang memegang pemerintahan itu seorang budak, tetap wajib taat. Mendengar dan taat. Maka dengan mendengar dan taat ini, ini manfaatnya sangat besar. Tentunya mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Kalau ulil amri menyuruh maksiat nggak boleh taat dalam hal yang ma'ruf asamu wa ta'ah dan ini nasihat Nabi ini sangat bermanfaat sekali karena pertumpahan darah yang ada dari mulai zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan terus sampai hari kiamat disebabkan karena mereka tidak taat kepada ulil amri. Terbunuhnya Utsman bin Affan, terbunuhnya Ali karena mereka tidak taat kepada khalifah yang ditunjuk yang merupakan khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi asamu wa ta'ah, mendengar dan taat. Semua kerusakan, semua kekacauan, semua pertumpahan darah yang ada di muka bumi ini disebabkan karena mereka tidak taat kepada ulama amri. Itu yang terbanyak. Meskipun banyak sebab yang lain itu di antara sebab yang terbesar. Tidak taat. Mereka pertumpahan darah yang pertama yang banyak sekali terjadi setelah wafatnya Utsman di zaman Ali bin Abi Thalib. Pertumpahan darah yaitu dengan tidak taatnya Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pertumpahan darah dan terus berlangsung demikian sampai hari kiamat. Makanya wajib taat kepada ulil amri, pada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Kemudian selanjutnya yang ketiga Nabi SAW menyebutkan yaitu Nabi mengatakan barang siapa yang hidup di antara kalian akan ada perselisihan. Nabi sudah ingatkan di sini bahwa akan terjadi perselisihan. Akan terjadi yang pertama Nabi berpesan dalam hadis ini untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua mendengar kepada ulil amri. Meskipun yang memerintah seorang budak dari Habasyah. Yang ketiga, Nabi menyebutkan akan terjadi perselisihan yang banyak. Akan terjadi perpecahan kelompok, golongan, ini akan terjadi. Ini sabda Rasulullah SAW. Seperti yang disebutkan dalam hadis selanjutnya oleh muallif yaitu Nabi bersabda ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al millah sataftariqu ala 73 ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة Kata Nabi, sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan masuk neraka. Dan satu yang masuk surga yaitu al-jamaah. Hadis sini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi dan disahkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Ad-Dhahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadis ini hadis yang sahih dan masyhur. Artinya Nabi sudah menyebutkan akan terjadi perpecahan, perselisihan dan riwayat itu sahih. Bahwa umat Islam akan berpecah belah, akan berselisih menjadi 73 golongan paling banyak. Kalau Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Dan Nabi menyebutkan semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Golongan yang selamat, satu yang masuk surga. Yang mana Rasulullah sadiqul masjid Dan Rasulullah berkata jujur dan dibenarkan, enggak boleh dustakan. Rasulullah berkata bukan dari hawa nafsunya. Kita wajib membenarkan bahwa akan terjadi perpecahan dan kenyataan demikian. Ini sabda Rasulullah. Allah juga menyebutkan nama Al-Quran demikian. Dan kenyataan demikian umat Islam berpecah belah. Dari mulai wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an dan terus terjadi perpecahan. Seperti yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah bukan hanya demikian, Rasul memberikan jalan keluar. Setelah menyebutkan akan terjadi prosesian yang keempat dalam hadis irbat ini Nabi bersabda fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Kata Nabi, hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin yang terpimpin dan lurus. Jadi ketika Nabi menyebutkan terjadinya perpecahan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, Nabi memberikan solusi Jalan keluar yaitu apa? Yaitu berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah orang Rasyidin. Kemudian bukan hanya itu, Nabi lanjutkan lagi. Yang kelima, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajil Kata Nabi, berpeganglah kalian berpeganglah alat erat dan gigitlah dengan geraham kalian. Artinya disuruh untuk berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah orang Rashidin itu bukan hanya berpegang aja, gigit dengan geram kalian. Disuruh gigit, Nabi suruh gigit maksudnya pegang teguh, pegang erat-erat. Karena apa? Karena banyaknya fitnah, fitnah syubuhat dan fitnah syahwat yang luar biasa. Fitnah syubuhat berkaitan dengan aliran, keyakinan, golongan, pemahaman itu luar biasa yang memberikan syubhat supaya orang menyimpang dari jalan yang lurus dan jalan yang selamat. Belum lagi yang kedua fitnah syahwat, kecintaan manusia kepada dunia, kepada harta, kepada kedudukan, kepada jabatan, kepada segala macam yang ada. Ini fitnah syahwat yang sampai dia jual agamanya dengan sesuatu yang sedikit dari dunia. Sehingga mereka melenceng dan keluar dari jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim. Maka Nabi pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Gigit. Ini pegang erat-erat karena fitnah luar biasa. Juga ada orang karena dia sudah terpengaruh dengan dunia atau tidak kuatnya ilmu yang dia tuntut, yang dia cari, lemah ilmunya dan lemah imannya, maka jatuh di dalam jajaran kesesatan. Maka Nabi memerintahkan kita untuk berpegang erat-erat, pegang dan gigit dengan geram kalian. Setelah itu Nabi ingatkan lagi. Yang keenam wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Yang sudah ingatkan, hati-hati kepada perkara-perkara yang baru. Jangan dianggap bahwa perkara yang baru itu ya baik, atau tidak apa-apa. Nabi ingatkan hati-hati terhadap perkara yang baru ini. Kemudian Nabi ingatkan lagi fa'inna kulla kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru adalah bid'ah. Setiap yang baru dalam agama bid'ah. Apakah bentuknya keyakinan, pemahaman, kelompok, hizab dan yang lainnya. Termasuk ibadah-ibadah yang dilakukan oleh oleh manusia yang Nabi tidak contohkan. Itu semuanya bid'ah. Kemudian Nabi mengatakan lagi wa kullu bid'atin dhalalah dan setiap bid'ah sesat. Ini yang mengatakan Rasulullah SAW. Bahwa setiap yang baru bid'ah dan setiap bid'ah sesat yang mengatakan Rasulullah SAW. Bukannya para ulama, bukan. Rasulullah. Maka kita sampaikan kepada umat karena Rasulullah mengatakan demikian. Sabda Rasulullah wajib disampaikan kepada umat. Kata Nabi, "Falyuballighi syahidu minkumul ghaib." Orang yang hadir menyampaikan boleh tidak hadir. Harus sampaikan kepada umat ini. Supaya mereka menjauhkan semua perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena semuanya beda. Dan semua beda sesat. Jadi akhwan bidin, Azabullah Ini penjelasan dari Nabi Muhammad SAW tentang wajibnya berpegang teguh kepada manhaj yang hak Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Dan ini jalan golongan yang selamat. Kemudian Nabi juga menyebutkan tentang firqah-firqah, golongan-golongan yang 73 golongan itu kata Nabi SAW kulluhum finnari illa millatan wahida ma ana alaihi wa ashabi semua yang 73 golongan masuk neraka kecuali satu satu yang selamat yaitu orang yang mengikuti orang-orang yang mengikuti aku dan juga mengikuti para sahabatku jadi akhwan fillah nasakumullah Ini perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kemudian juga Ibnu Mas'ud meriarkan di buku ini bawakan oleh Syekh Muhammad bin Zainur rahimahullah, "Khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi thumma qal hada sabirullahi mustaqima wa مستقيما وخط an عن wa shimalihi thumma qal hadihi subul ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Rasulullah membuat garis dengan tangannya lalu bersabda ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Rasul membuat garis dengan tangannya lalu bersabda ini jalan Allah yang lurus satu jalan yang lurus Kemudian Nabi membuat garis di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kata Nabi, jalan ini jalan yang sesat. Tidak ada satupun dari jalan ini kecuali syaitan mengajak kepadanya. Kemudian Nabi membacakan firman Allah dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Bahwa yang kami perintahkan adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu mengikuti jalan yang lain karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikian Allah perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Jadi jalan yang selamat itu hanya satu. Bukan dua, bukan tiga. Jalan yang selamat itu hanya satu. Jadi jangan kita berpikir kan golongan-golongan yang lain, firqah yang lain, kelompok yang lain juga mereka ingin selamat. Ya tapi mereka tidak mengikuti pemahaman salafus soleh. Mereka semua mengatakan bahwa mereka Quran Sunnah. Semua mengatakan demikian. Hatta Syiah, hatta Rafidah, hatta Mu'tazilah, Qadariyah. Semua yang mengatakan bahwa mereka berpegang pada Quran dan Sunnah. Tapi menurut pemahaman siapa? Semua orang mengatakan Quran Sunnah. Hatta Ahmadiyah yang sudah dikafirkan oleh para ulama. Kafir Ahmadiyah. Tetap dia mengatakan Quran Sunnah. Jadi Quran Sunnah menurut pemahaman siapa? mengroyunya dia, pendapatnya dia, menurut gurunya, menurut syekhnya, menurut imamnya, ya sesat. Kalau tidak kembali kepada pemahaman yang maksum, yaitu pemahaman para sahabat yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya, pemahaman yang selamat. Makanya perkataan orang mengatakan Quran Sunnah, Quran Sunnah, betul, sahih perkataan itu. Sebab Nabi bersabda, "Taraktu syai'ain dan tadillu masuk masaktum bihima kita Allah wa sunnati. Kau kau bilang kalian dua perkara. Yang apabila kalian berpegang dengan dua perkara itu kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Itu kitab Allah dan sunnahku. Dibawakan juga oleh mu'alif dalam buku ini. Berpegang dengan Al-Quran Sunnah. Tapi menurut pemahaman siapa? Harus ada pemahaman yang wajib diikuti dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya semua orang menafsirkan Quran menjelaskan Quran dengan rohnya berapa ribu pemahaman, berapa ribu jalan yang akan menyesatkan manusia dari Allah. Karena semua akan katakan ah, ayat ini menurut saya seperti ini. Seperti dari pertanyaan yang yang tadi pagi ada orang menafsirkan ayat Al-Quran dalam surah Maryam tentang lahirnya Isa diartikan oleh oleh dia dengan artian bahwa itu boleh mengadakan perayaan Natal dan boleh mengucapkan selamat Natal. Apa tidak sesat itu? Jelas sesat. Pemahaman seperti itu. Tidak ada seorang ulama pun yang menafsirkan demikian. Ya ada. Pemahaman yang sesat. Mengucapkan selamat Natal hukumnya haram dalam Islam. Mendasar Al-Quran dan juga ada di Nabi dan penjelasan para ulama. Jadi kalau ayat Quran ditafsirkan dengan royu, rusak agama ini. Berapa ribu pemahaman. Maka harus ada pemahaman yang maksum, yang selamat, yaitu mengikuti pemahaman salafus soleh yang Allah katakan bahwa mereka para sahabat adalah orang-orang yang dalam pemahamannya. Maka kalau ada orang yang menyalahi pemahaman para sahabat, mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, maka Allah katakan mereka itu dibiarkan sesat dan mereka akan diancam masuk neraka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 115. Surah yang keempat ayat 115 Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Kalau di buku Syarah Akidah, yang bawa buku Syarah Akidah ada ayatnya di halaman 101. Barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin maksudnya mengikuti jalan selain jalannya para sahabat kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jaminan untuk selamat, untuk mendapatkan surga yaitu mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Dan dasar ayat ini dan masih banyak ayat yang lain. Ya kurang lebih ada 40 ayat yang menjelaskan tentang wajibnya mengikuti pemaham para sahabat. Kemudian hadis. Kemudian juga ya 30 lebih lah, 30 lebih, kemudian juga hadis dan kemudian asar para sahabat dan tabi'in. Jadi din, azakumullah, ini wajib untuk mengikuti pemahaman salafus saleh dan itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih. Sekarang kita lihat manhaj atau jalan golongan yang selamat. Bagaimana manhaj mereka? Kita harus tahu. Manhaj itu adalah cara beragama. Para sahabat itu yang dikatakan al-manhaj. Al-manhaj ini lebih luas daripada pengertian akidah. Manhaj ini ini lebih lebih luas dari pengertian akidah. Jadi kalau disebutkan manhaj itu lebih luas daripada pengertian akidah. Seperti yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Dan saya sebutkan juga di buku saya dalam syarah akidah al-sunnah wa jamaah ini tentang perpecahnya umat Islam dan juga jalan selamat yaitu mengikuti manhajnya para sahabat. Itu dalam mukadimah nanti Anda bisa lihat Nabi menyebutkan bahwa Yahudi terpecah menjadi 71 70 masuk neraka satu yang masuk surga yang mengikuti Nabi Musa beriman dan mengikuti Musa Nasrani berpecah 72 71 masuk neraka satu yang masuk surga yang beriman kepada Nabi Isa AS dan dia wafat dalam keadaan dia beriman Kemudian Islam 73, 72 masuk neraka satu yang masuk surga itu mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Mereka mengikuti akidah dan manhajnya para sahabat, mengikuti cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Antum lihat di syarah akidah di halaman 20 di footnote nomor 13 yang dimaksud dengan manhaj artinya jalan atau metode jalan atau metode. Dan mana yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat. Ridwanul Majma'in Syekh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan antara akidah dan manhaj Kata beliau Manhaj lebih umum daripada akidah Manhaj diterapkan dalam akidah Suluk, akhlak, muamalah dan dalam semua kehidupan seorang muslim setiap langkah yang dilakukan oleh seorang muslim dikatakan manhaj adapun akidah yang dimaksud adalah pokok iman mana dua kalimat syahadat dan konsekuensinya inna akidah dia sebutkan dalam bukunya al jiba Al-Mufida al nasrati Al-Manahij al jadida. Buku ini bagus untuk miliki Untuk baca ini buku ini Tentang al ajiba Al-Mufida An-Aslati Al-Manahij Al-Jadidah dia menjelaskan tentang manhaj al-sunnah dan firqah-firqah yang sesat. Hizib-hizib yang ada sekarang ini. Kemudian kita bahas sekarang ini. Apa manhaj atau jalan golongan yang selamat? Itu metode. Dan juga cara beragama. Itu manhaj. Jalan yang terang jelas itu manhaj. Cara beragama yang jelas di sini kata Syekh Muhammad bin Zainul rahimahullah kata beliau, mana golongan yang selamat? Yang pertama golongan selamat adalah golongan yang setia berpegang teguh kepada mana Rasulullah dalam hidupnya dan manhaj para sahabat. Mereka berpegang teguh pada Quran, sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Dasarnya itu hadis yang tadi yang saya sebutkan. Kemudian juga مثلا نبي تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض kutinggalkan merupakan dua perkara kalian tidak akan sesat sesudah keduanya selama kalian berpegang teguh pada keduanya yaitu kitab Allah dan sunnah sunnahku dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di haud Kemudian yang kedua, jadi ini yang pertama berpegang teguh kepada manhaj Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, manhaj golongan yang selamat yang kedua, golongan yang selamat akan kembali merujuk kepada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Allah berfirman, "Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila wa Rasul." in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila dan jika kalian berselisih tentang suatu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya jika terjadi perselisihan nggak boleh orang berpendapat ini pendapat saya ini keyakinan saya nggak boleh kembalikan kepada dalil ada nggak dalilnya di Quran ada tidak dalilnya di Sunnah harus begitu ketika terjadi perbedaan, perbedaan pendapat kembali kepada Quran dan kembali kepada sunnah Nabi yang sahih. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Enggak boleh mengatakan ah ini udah pemahaman saya dari dulu begini. Ini keyakinan saya dulu enggak boleh. Keyakinan kita, pemahaman kita, cara beragama kita, kita mengikuti cara beragamanya dan para sahabatnya bagaimana? Kalau ada keterangan yang kita ikut, kalau tidak ada, ya kita tinggalkan pemahaman kita yang dulu, keyakinan kita yang salah, tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Cocokkan dengan Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Dan kalau sudah ada dalil, dibawakan dalil ini harus begini, keyakinan kita harus seperti ini, tentang akidah, tentang tauhid. Dan nggak boleh berbuat syirik, itu semuanya syirik, umpamanya tidak demikian. Tinggalkan. Dan Nabi sudah sampaikan tentang suatu, umpamanya kita tahu hadisnya sahih, dibawakan, kita wajib taslim. Gak boleh menolak. Gak boleh menolak. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala rabbik demi Rabbmu la yu'minun mereka tidak akan beriman hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum sehingga mereka menjadikan kamu haki terhadap apa yang mereka, mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan mereka tidak dapat hati mereka rasa haras, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Ini ulama yang selamat merujuk pada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan atau ketika terjadi perbedaan pendapat wajib taslim. Kemudian yang ketiga, golongan yang selamat tidak mendukung perkataan seorang atas firman Allah dan sabda Rasulnya. Jadi siapapun orang itu, apakah dia ustaz, dia kiai, dia habib, dia tuan guru, dia imam, dia ulama, atau dianggap sebagai wali, nggak boleh kita dahulukan perkataan mereka atas perkataan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya itu yang harus didahulukan perkataannya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasuli wa taqullaha innallaha samii'un 'aliim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya dan bertakwa kepada Allah sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jangan kalian mengatakan sesuatu kecuali Rasulullah lebih dahulu mengatakannya. Jangan kalian berbuat sesuatu kecuali apa yang sudah diperbuat oleh Rasulullah SAW. Ketika kita melakukan satu perbuatan dalam agama ini, kita harus tanya siapa yang lebih dahulu melakukan perbuatan ini. Kalau tidak ada, kenapa kita lakukan perbuatan ini? Dalam masalah ibadah. Dia contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sering ulama mengatakan mansa sabakoka. Siapa yang lebih dahulu? Siapa yang mendahului kamu dengan perkataan dan perbuatan ini? Siapa? Makanya Imam Ahmad mengatakan demikian kepada Ibn Abdul Perkataan kamu demikian mengatakan Quran makhluk dari mana? Siapa yang lebih dahulu mengatakan demikian? Sahabat? Tidak ada. Rasulullah? Tidak ada. Semua mengatakan Al-Quran kalam Allah. Quran itu kalam Allah. Jadi ini tentang e, masalah ini yang harus diperhatikan. Siapapun perkataan yang kalau sudah datang dalil, sami'na wa ata'ana. Makanya Ibnu Abbas marah ketika ada orang yang membantah perkataan Ibnu Abbas kata Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW sudah memerintahkan untuk melakukan haji tamattu. Kita semua ini melakukan haji tamattu wajib melakukan haji tamattu. Meskipun ada tiga, tiga macam haji, ada ifrat, ada kiran dan ada tamattu. Tapi kita diperintahkan untuk melakukan haji tamattu, umrah dulu, kita dari mikot umroh, setelah selesai umroh, di bulan-bulan haji, kemudian kita tahalul, berpakaian biasa lagi, nanti tanggal 8 Dzulhijjah kita pakai pakaian ihram lagi untuk haji. Itu yang dikatakan tamattu. Bersenang-senang. Nabi perintahkan semua sahabat untuk melakukan hanya tamattu. Nah, waktu Ibnu Abbas mengatakan demikian, ada yang bantah. Tidak. Abu Bakar dan Umar mengatakan tidak tamattu. Apa kata Ibnu Abbas arahum sayahlikun aqulu qala Nabi sallallahu wa yaqulun ma qala Abu Bakar wa Umar Aku melihat mereka itu akan binasa. Aku berkata Nabi bersabda, sedangkan mereka mengatakan telah berkata Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar, sahabat yang paling mulia dua ini. Tapi ketika bertentangan dengan sabda Nabi, ditinggalkan oleh Ibnu Abbas. Yang mesti ikut sabda Nabi. Dan kalian akan binasa kalau kalian tidak mengikuti sabda Rasulullah. Rasulullah menganjurkan semua sahabat untuk melakukan haji tamattu. Dan itu mudah untuk semua kaum muslimin mudah. Dibandingkan dia melakukan haji kiram atau ifrat. Mudah dengan tamattu itu. Karena tamattu itu setelah dia melakukan umroh, dia bersenang-senang. Dia bisa berpakaian biasa, dia bisa bercampur dengan istrinya. Tapi kalau dia melakukan ifrat atau kiram, dari mulai dia melakukan itu belum boleh dia tahalul sampai dia menyembelih hewan haji bagi yang kirawan. Kalau yang ifrat tidak sampai selesai dia melakukan ibadah haji. kalau bagi yang ifrat tidak ada tidak ada penyembelihan haji. Itu memberatkan. Jadi itu sudah pakai pakaian ihram. Kalau umpamanya dia melakukannya bulan Syawal, berarti tiga bulan dia. Karena bulan haji tiga bulan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kalau dia pakai pakaian ihram Mikot yang dari sini, umroh, ya, selesai, dia belum bisa tahalul sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah dia terus haji sampai selesai. Tanggal 10 setelah tawaf ibadah baru selesai dia. Baru tahalul ganti pakaian. Tiga bulan tetap dengan pakaian ihram. Memberatkan. Makanya tamat itu yang mudah. Dan ini panjang membicarakan tentang masalah haji. Dan saya sudah nulis buku tentang haji ini, panduan manasik haji dan umroh. Di sini yang menjadi syahid dalam poin ini artinya nggak boleh orang mengatakan toh sudah datang dalil Quran dan Sunnah nggak boleh mengatakan ada pendapat Imam Syafi'i begini pendapat Ustadz aja pendapat Imam Syafi'i aja itu nggak boleh kita ikuti kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah karena Imam Syafi'i mengatakan demikian. Apalagi pendapatnya yang lain yang dibawa Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat ustadznya, kiainya, atau habibnya atau yang lain. Kalau sudah dalam dalil Quran Sunnah, tinggalkan semuanya ikuti dalil Quran Sunnah. Ini manhaj al-firqah an-najiyah. Yang keempat, golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid ini mana? golongan yang selamat selalu menjaga kemuliaan tauhid. Jadi mereka mengajak umat untuk mentauhidkan Allah menjauhkan syirik. Maka dakwah salaf, dakwah sunnah selalu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah SWT. Dan terus. Makanya kalau di ustaz-ustaz ini ngajar, mulai ngajar itu dari kitab-kitab tauhid, usul tata, kemudian juga kitab tauhid, kemudian al-qaulus sadid, fi maqasid tauhid oleh Syekh Abdul bin Nasir Sa'di, kemudian syarahnya Fathul Majid. Jadi kita butuh tauhid ada berapa syarat. Yang mudah, yang ringkas, kalau sadid. Setelah itu lebih luas lagi, ya kita butuh Fathul Majid. Kalau mau yang baru lagi dengan fawaidnya, ya pakai al-qaul mufid. Syarah kita butuh oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, itu ulang-ulang. Selesai ulang lagi, selesai ulang lagi. Nanti kalau sudah paham, baru kemudian naik kepada akidah wasatiyah. Dan syarahnya, syarahnya juga banyak. Ada tanbihat latifah, ada juga syarahnya, syarah akidah wasatiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ada yang lainnya. Itu ambil syarahnya, baru yang lainnya. Jadi yang penting-penting itu ini akidah dulu. Kalau orang bertanya, apa kita tidak bahas juga tentang fikih boleh, tapi yang asas tauhid itu dahulu. Bahas fikih tidak masalah. Cari yang ringkas. Ya, cari yang ringkas adalah wajiz Dan fikih yang ditulis oleh Dr. Abdul Azim Badawi Al-Khalafi. Itu bagus. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain yang sudah jelas itu dan hadisnya sahih itu ambil. Jangan yang besar-besar nanti akan menyibukkan dan juga nggak paham. Ringkas dan diambil pendapat yang raji yang kuat tapi dasar tauhid dulu ini dakwah ini harus tauhid terus tauhid di mana kita dakwah tauhid karena ini yang paling penting sebab umat ini akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat dengan tauhid kepada Allah tauhid jadi yang dijelaskan oleh para ulama makanya di sini disebutkan mengesahkan Allah ibadah ketika dia beribadah, ketika dia berdoa, mohon pertolongan di saat sulit dan lapang, menyembelih kurban, bernadar, tawakal, segala macam, dia harus semuanya lakukan dengan menunjukkan ibadah ini kepada Allah dan karena Allah. Begitu juga dalam berhukum dan ibadah yang lainnya. Dan semua ini menjadi dasar tegaknya daulah Islamiyah. Kata Syekh Muhammad Jimin Sinu. Bagaimana daulah itu akan tegak, negara itu akan baik kalau tidak ada tauhid. Maka yang dimulai dakwah itu dengan tauhid. Bukan politik, bukan parlemen, bukan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, yang kelima. Yang kelima golongan yang selamat dia senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam ibadah, perilaku dan dalam segenap hidupnya. Jadi golongan yang selamat itu mengajak umat yang pertama pada tauhid dan kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah ini ada yang wajib, ada yang sunnah hukumnya. Perhatikan, sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan sunnah itu lebih luas cakupannya. Tapi kita ini kalau dibilang sunnah itu ya sunnah, hukumnya sunnah maksudnya. Dikerjakan dapat pahala nggak dikerjakan nggak apa-apa. Bukan itu yang dimaksud dengan sunnah ini. Maka Nabi sebutkan faalikum bisunnati wa ulafail mahdiin mahdiyyin ar Kalau antum sebelum saya jelaskan tentang sunnah ini, di dalam syarah akidah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan sunnah. Bapak kita harus tahu pengertian sunnah itu apa sih? Sebab banyak orang mengatakan sunnah, sunnah, sunnah, tapi nggak paham apa yang dimaksud dengan sunnah. Jadi apa yang dimaksud dengan sunnah itu? Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali tentang sunnah ini. Untuk melihat penjelasannya, jadi setelah beliau menjelaskan tentang ahlu sunnah wal jamaah, apa yang dimaksud dengan sunnah? <clears throat> Kemarin sudah saya jelaskan sebagiannya ketika membahas tentang akidah atau sunnah wal jamaah. Untuk melihat di halaman 36, halaman 37. Ibnu Rajab menjelaskan hadis tadi Irbad bin Sariyah dan kitabnya jamil Ulum wal Hikam. Pengertian sunnah menurut kitab penjelasan Ibnu Rajab al-Hambali wafat tahun 765 Hijriah. Sunnah jalan yang tempuh mencakup dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus berupa i'tiqad keyakinan, perkataan dan perbuatan. I'tiqad keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salah terdahulu tidak menamakan sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan oleh Imam dari Imam Hasan Al Basri Al Auzai dan Fudail bin Iyad rahimahumullah. Ya, sunnah itu yang mencakup semuanya, i'tiqad, keyakinan, perkara perbuatan. Jadi jangan diartikan dengan sunnah. Ya sunnah yang paling penting itu ya keyakinan kita. Keyakinan kita dengan keyakinan yang benar dalam mentauhidkan Allah SWT dalam mengimani tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat. Itu harus benar. Itu mengikuti sunnah demikian. Enggak boleh kita menyimpang. Kemudian juga kalau kita berkata sesuai dengan sunnah Nabi SAW. enggak boleh kita mengatakan sesuatu yang baru. Seperti yang dikatakan oleh kelompok Jahmiyah. Mereka berkata bahwa Quran itu makhluk. Ini menyalahi sunnah. Dan bukan hanya sesat kufur bahkan. Maka dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak tentang Jahmiyah, al-Jahmiyah itu kufar. Jamiah itu orang-orang kafir. Kenapa? Mereka mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian juga tentang perbuatan harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru nanti yang lainnya yang berkaitan dengan sunnah-sunnah itu seperti apa? Seperti kita menghidupkan sholat wajib berjamaah ini sunnah Nabi yang banyak oleh kaum muslimin. Sunnah yang wajib laki-laki diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk sholat berjamaah di masjid. Dasarnya Quran, dasarnya sunnah. Kalau mengatakan akan ini sunnah, iya sunnah yang wajib. Kenapa dikatakan wajib? Karena Nabi mengancam orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid akan dibakar rumahnya oleh Nabi. Wajib. Ini sunnah yang wajib tegakkan. Makanya orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Salaf, Anda bisa lihat meramaikan masjid. Yang dulu masjid itu sepi, tapi dengan orang mengikuti Quran Sunnah Nabi salat ramai masjid itu. Dan bukan musiman ramainya bukan terus setiap hari. so lima waktu ya, bukan hanya tiap Jumat atau setahun sekali. Lima waktu di masjid. Di masjid bukan seperti gereja. Oh, gereja cuma hari Minggu, ini ramainya Jumat, tidak lima waktu ramai. Penuh. Karena Allah memerintahkan waqimus salata wa atuz zakata warka'u Jadi karena salat, keluarkan zakat dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya salat dengan berjamaah. Di antara sunnah Nabi lagi yang lain yaitu yang juga banyak dilanggar oleh kaum muslimin memelihara jenggot. Ini sunnah yang wajib. Seluruh imam sepakat tentang haramnya mencukur jenggot. Sepakat. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan Zahiri pun semua sepakat. Bahkan dulu, di zaman dulu, hatta ahlul bidah, tokoh bidah nggak berani syukur syukur Ditinggalkan oleh umatnya. Tokoh ahlul bidah nggak berani. Sampai orang Nasrani pun nggak berani bikin legislasi Isa dengan apa? Cukur jenggot nggak berani, bisa dijenggotnya Karena semua nabi berjenggot. Jadi ini sunnah yang harus dihidupkan. Ini yang wajib. Begitu juga para wanita harus pakai jilbab karena itu perintah dalam Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi wajib dia pakai jilbab yang sempurna Tidak boleh dia terlihat semua wanita tubuhnya aurat al-mar'atu auratun idha kharajat istashrafah syaitan dalam hadis riwayat Tirmidzi Nabi bersabda wanita semuanya aurat kalau dia keluar rumah, maka dia diiringi oleh syaitan. Maka dia keluar itu diiringi oleh syaitan. Dia nampak membelakangi, eh, menghadap dengan gambar syaitan, dia belakang dengan gambar syaitan. Maka laki-laki banyak fitnah dengan wanita. Maka ini diingatkan oleh Rasulullah, wanita itu aurat tutup seluruh tubuhnya. Yang boleh terlihat hanya muka dan dua tapak tangannya. Ini sunnah yang wajib dilaksanakan. Maka kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan banyak lagi sunnah, ratusan dan ribuan sunnah ini yang belum terlaksana, maka kita hidupkan. Kita berusaha untuk dan itu tidak berat mudah semuanya, nggak ada yang sulit. Yang sulit itu karena apa? Karena perasaan, hawa, gengsi, dan apa kata orang. Bukan karena apa kata Allah Rasulnya. Nanti gimana kata orang? Orang itu nggak punya surga, gak punya neraka. Yang punya surga dan neraka Allah SWT. Ini apa kata orang? Nanti dicela sama orang. Nanti enggak ditemani, dijauhkan lagi. Garib kita nih garib. gurau. Makanya saya membawakan hadis ini. Beliau memberikan contoh, contoh yang saya sebutkan ini dari saya. Tapi saya membawakan hadis, Innal Islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatubal quraba. Islam datang ke nasib akan kembali dan pernah asing sebagaimana mulainya maka beruntunglah orang yang asing kita dianggap asing di masyarakat dilecehkan di masyarakat tidak ada masalah yang penting kita ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikuti sunnah Nabi dan ini mudah dan kita ajak orang untuk mengikuti sunnah ini kemudian juga bahwa kurba itu di antara cirinya apa Maka Nabi fatubal quraba Aladin yuslihuna Idah fasala nas Guraba itu orang-orang yang memperbaiki di saat manusia sudah rusak. Manusia itu sudah rusak. Berbuat syirik, berbuat beda, berbuat maksiat, dunia lainnya banyak sekali. Maka ahli sunnah berusaha untuk memperbaiki manusia. Maka pertama kali memperbaiki manusia, memperbaiki akidahnya. Akidah dulu. Bukan politik, bukan ekonomi. Bukan bagaimana mengentaskan kemiskinan, bukan. Tapi bagaimana mengentaskan syirik dari muka bumi ini? Bagaimana mengentaskan bid'ah? Itu yang pertama kali. Yang doa Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Bukan disibukkan bagaimana mengentaskan kemiskinan. Bagaimana menyelesaikan problem kepemimpinan. Ini dulu, tauhid dulu lebih dahulu. Makanya ketika orang melaksanakan tauhid, tauhid dilaksanakan meskipun dia sendiri dia umat, dia tidak sendiri, dia bersama Allah, bersama malaikat dan bersama alam semesta ini. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri Nabi Ibrahim. Allah katakan umat. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim umat sendiri Nabi Ibrahim. Bapaknya kafir dan semua lingkungan yang kafir menyembah patung. Tapi karena dia bersama Allah, bersama malaikat, bersama alam semesta yang mentauhidkan Allah, maka Ibrahim dikatakan umat. Inna Ibrahim karena ummatan qanitan lillah. Nabi Ibrahim adalah umat yang dia taat kepada Allah, terus taat kepada Allah. Qanitan, hanif, yang lurus mentauhidkan Allah menjauhkan syirik. Muslim dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Sendiri dikatakan umat oleh Allah. Karena apa? Karena tegak menegakkan tauhid meskipun asing di masyarakat. Itu yang harus ditegakkan. Jangan apa kata orang, gak enak sama orang. Buat apa gak enak sama orang? Oh, mereka juga berbuat maksiat gak enak sama kita. Gak bilang gak enak nanti sama fulan. Gak ada. Masih jalan terus, syirik jalan terus mereka. Bila jalan terus. Gak istilah gak enak. Kok kita melaksanakan sunnah, istilah gak enak sama orang. Pakai jilbab kok gak enak sama orang? Laksanakan sunnah terus, tegakkan. Karena perintah dari Allah dan Rasulnya. Karena kita ingin selamat, kita bahas golongan yang selamat. Kita ingin selamat di akhirat. Manusia nggak punya sorga gak punya neraka. Yang punya sorga dan neraka Allah SWT. Itu yang wajib kita ikuti. Harus tegak di atas manhaj yang hak ini. Kemudian selanjutnya yang keenam. Golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya yang maksum yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Di golongan selama mereka tidak fanatik juga oleh firman Allah. Jika orang katakan kita kok fanatik, kita wajib untuk fanatik kepada Quran dan Sunnah. Kita nggak kepada golongan, nggak kepada kelompok, nggak kepada bulan dan yang lain tidak. Fanatik kepada Quran dan Sunnah. Yang kita laksanakan di Quran dan Sunnah. Wahyu Allah dan sabda Rasulullah. Tidak yang lain. Kita nggak fanatik kepada gurunya, ustadz. Dan saya sudah ingatkan kepada murid-murid saya di mana saja. Nggak boleh fanatik kepada ustadz yang mengajarkan. Nggak boleh. Bahkan kalau fanatik itu akan membawa kepada gulu dan gulu akan membawa kepada kekufuran. Makanya kita Abu Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan bab dalam kitab Tauhid anna sabab kufri bani Adam wa tarkihim dinahum al-ghulu fi salihin. wa sebab anak Adam ini meninggalkan agama mereka. Bahwa sebab anak Adam kufur dan meninggalkan agama mereka karena gulu pada orang soleh. Dan dalam ajaran dakwah al-sunnah, dakwah golongan yang selamat, tidak boleh kita gulu, berlebih-lebihan pada orang tidak boleh. Nggak boleh. Hatta pada Nabi nggak boleh berlebih-lebihan. Kita wajib mengikuti Quran dan Sunnah, fanatik pada Quran dan Sunnah, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada individu, bukan. Kenapa? Karena setiap manusia salah. Maka tidak boleh orang fanatik pada Imam Syafi'i atau Imam yang tidak boleh. Bapak anak Adam semua salah. Kulu bani Adam khata wa khata'in wa tawwabun. Setiap anak Adam berbuat salah. Yang terbaik yang berbuat salah yang bertobat kepada Allah. Sedangkan Nabi maksum. Kita tidak maksum. Kemudian yang ketujuh, golongan yang selamat, golongan yang selamat itu adalah para ahli hadis. Nabi bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq, la yadurruhum man kha, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah." Akan ada senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran tidak membayangkan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga datangnya keputusan Allah. Ketika ditanya yang dimaksud dengan Taifah dan surah dikatakan ahlul hadis. Ya, orang-orang yang sibuk dengan hadis yang mereka mengikuti akidah dan manhaj yang benar. Ini adalah ahlul hadis dan disebutkan oleh muallif penjelasan tentang ahlul hadis golongan yang sama itu. Kemudian ulama selamat menghormati para imam mujtahidin, tidak paling terhadap salah seorang dari mereka. Jadi salafiyin, ahlu sunnah, menghormati para imam. Justru yang tidak menghormati para imam itu firqah-firqah yang sesat. Para imam itu melarang kita mengikuti mereka. Mereka semua menganjurkan kita mengikuti Quran dan sunnah Nabi. Bukan mengikuti pendapat mereka. Makanya kita tidak fanatik kepada imam-imam itu. Dan kita menghormati kalau imam itu keliru, salah wajar sebagai manusia, tapi kita tidak ikhtiram dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Kemudian yang kesembilan, golongan yang selamat menyeru kepada yang ma'ruf mencegah kemungkaran. Ini ciri dari golongan yang selamat. Jadi nggak diam, kalau ada kemungkaran nggak diam, terus menasihati dengan cara yang baik. Dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan kemampuan dan sabar. Coba mungkar dengan lemah lembut, dengan ilmu yang pertama. Yang kedua dengan lemah lembut, yang ketiga kemampuan, yang keempat sabar. Dan ini nggak boleh tinggal. Sebab umat Islam dikatakan khairah umat sebaik-baik umat dengan sebab apa? Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Sampai ada di antara para imam mengatakan asas agama ini dua, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Maksudnya orang tinja. Nabi eh, Allah ketika menyebutkan tentang para sahabat, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ila akhir ayat. Bahwa kalian sebagai baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar. Untuk minum bila dan beriman kepada Allah. Makanya ciri dari Golongan yang selamat selalu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Kalau kita katakan ma'ruf yang paling ma'ruf apa? Ma'ruf yang paling ma'ruf apa? Tauhid. Mungkar yang paling mungkar? Syirik. Makanya dakwah harus sunnah terus mengingatkan umat untuk mendapatkan Allah menjauhkan syirik. Kemudian yang ke-10 Golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh pada sunnah Rasulnya dan para sahabatnya. Ini hadis Irbad bin Sariyah. Jadi kita bukan hanya untuk kita, istri kita, anak kita, tapi juga kita mengajak kawan-kawan kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita, sahabat kita, dan kaum muslimin untuk mengikuti Quran dan Sunnah Allah Salam. Tapi dengan kemampuan kita. Dan juga kita sampaikan dengan cara yang baik, menyajikan dengan cara yang baik agar umat ini mau menerima yang hak ini. Kalau mereka tidak mau terima, nggak ada masalah. Karena kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Wa ma'ala Rasul ilal balagh. Tidak kewajiban Rasul kecuali menyampaikan. Kita juga demikian. Kalau ada yang kita sampaikan dakwah ini orang terima, alhamdulillah nggak terima, nggak ada masalah. Kita jangan sedih, jangan duka cita. Masih banyak orang yang mau terima dakwah kita. Fulan nggak mau terima, Fulan nggak mau terima dari kawan kita. Masih puluhan dan ratusan kawan kita yang mau terima dakwah ini. Maka sebagai dai seperti itu. Untuk menghibur dirinya, dia seperti itu. Sekarang seratus orang mau terima. Masih ada ribuan orang mau terima dakwah kita. Maka dakwah ini bukan tambah kecil, tambah lama tambah berkembang karena mudah dan orang memahami mudah Islam ini. Karena akhirnya dakwah salah, dakwah sunnah Islam itu sendiri Islam yang murni. Bukan satu pemahaman yang baru, bukan. Makanya bisa gampang dan mudah diterima oleh semua kaum muslimin. Kemudian yang ke sebelas. Golongan selamat mengingkari peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi Ahlu Sunnah itu mengingkari semua undang-undang yang dibuat oleh manusia dan ini ya khalifatina juga tidak gampang orang mengatakan oh, kalau undang-undang itu bukan dari dasar Quran dan Sunnah bukan dari dasar Quran dan Sunnah berarti kafir tidak demikian dibagi oleh para ulama. Makanya para sahabat ketika menafsirkan ayat wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika kaumul kafirun, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir, itu disebutkan oleh Ibnu Abbas kufrun duna kufur, Kufur di bawah kufur. Enggak langsung keluar dari Islam beda. Kenapa dia meyakini demikian? Atau kemudian juga dia jahil. Atau juga karena dia tahu hukum itu benar tapi karena dikuasai oleh hawa nafsu atau yang lainnya. Dirinci. Dan saya jelaskan juga di sini di buku ini tentang berhukum dengan hukum Allah di syarah dan sunnah jemaah. Saya jelaskan pendapat para ulama. Makanya ikhwan fillah semula untuk adanya perubahan perubahan ya kita sering mengatakan ya kita harus ada perubahan ini Indonesia ada perubahan perubahannya bagaimana bukan dengan cara masuk ke parlemen atau yang lainnya perubahan itu harus kita mulai dari diri kita istri kita, anak kita, keluarga kita, sanak famili, kemudian baru umat dan yang lainnya. Perubahan itu. Karena Allah berfirman, Inna Allah la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada mereka. Bukan merubah apa yang ada pada pemimpin mereka, bukan merubah apa yang ada pada hakim mereka, bukan merubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, sekarang berbalik, ya semua orang yang kalah pemimpinnya nggak becus mimpin ya harus ganti. Ketika nggak pandai memimpin ganti lagi dan akan terus seperti itu. Yang dirubah tidak dulu. Dan juga kan perlu untuk ingatkan di antara hikmah Allah SWT sebagaimana kata Ibnu Qayyim dalam dari Sa'adah nggak mungkin pada zaman kita ini pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Gak mungkin seperti Muawiyah bin Abi Sufyan apalagi seperti Umar bin Khattab. Jauh. Ini Ibnu menyebutkan pada zaman beliau abad ke-8 Hijriah. Abad ke-8 Hijriah. Gak mungkin pemimpin kita seperti Umar bin Abdul Aziz, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in. Pemimpin kita tergantung dari rakyatnya. Kalau rakyatnya berbuat zalim, ya pemimpinnya juga zalim. Kalau rakyatnya berbuat kesalahan, pemimpinnya jadi demikian. Terus, rakyatnya mencerminkan tentang pemimpinnya. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim. Maka yang berubah apa? Diri kita dan rakyat terus berubah. Baru ada pemimpin yang baik. Bukan diganti pemimpinnya. Tapi bagaimana rakyat itu diperbaiki? Itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Bukan mengganti pemimpin yang kafir, tapi bagaimana Rasul membina umat ini sehingga mereka akan kalah semua itu. Dibina dulu umat. Kemudian yang ke-12 Golongan yang sama mengajak umat Islam ini untuk berjihad di Allah. Kalau dibilang jihad, ya kadang-kadang orang salah paham. Artinya harus seperti yang ditafsirkan oleh sebagian kelompok dari takfiriyin, itu takfiriyun yang mereka teriak-teriak jihad untuk ngebom, merusak bangunan, membunuh orang dan segala macam. Ini nggak benar dan tidak dibenarkan oleh Islam. Bom bunuh diri bukan jihad, bukan jihad bom bunuh diri itu. Itu bunuh diri bukan bukan jihad itu. Dan ini terus di, digembor-gemborkan oleh anak-anak muda di mana-mana di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan apa saja kalau di Indonesia apa saja dikatakan jihad. Termasuk demo dibilang jihad, kampanye dibilang jihad. Ini bukan jihad sama sekali nggak masuk jihad. Jadi jihad yang sebenarnya itu yang pertama jihad itu dengan artinya jihad itu artinya mengeluarkan semua tenaga kita untuk menghadapi orang-orang kafir jihad ada perang. Tapi perang melawan orang kafir di medan perang. Di medan perang. Dan dakwah Rasulullah SAW. Sebelum berperang dengan orang kafir, dilakukan apa? Dakwah dulu. Enggak langsung dilempari dengan tombak atau dengan panah atau yang tidak didakwakan dulu supaya mereka masuk Islam. Kalau mereka nggak masuk Islam, disuruh mereka bayar apa? Jizya. Mereka nggak mau, mereka diperangi. Jadi ada dakwah lebih dahulu. Ada dakwah lebih dahulu. makanya Nabi ketika masuk akan menyerang satu kaum, Nabi katakan sahabat sabar, sabar. Dengarkan dulu ada suara azan atau tidak? Ketika ada suara azan, jangan diperangi. Mereka muslimin. Dengan tanda azan aja menunjukkan bahwa itu adalah Islam. Tempat itu Islam. Dengan tanda azan aja. Negara kita Indonesia, negara Islam kaum muslimin. Ada dikumandangkan azan. Orang pakai jilbab, ada sholat berjamaah, ada sholat hari raya, dan segala macam. Disebutkan para ulama Islam. Seandainya ada hal-hal yang jelas kezaliman, ada undang-undang yang batil dan segala macam, biar ada perubahan. Kita nasihati dengan cara yang baik. Tapi mengkafirkan manfaatnya apa mengkafirkan? Kalau orang mengkafirkan seorang muslim, dengan kalimat kafir ini dia sudah memastikan orang ini masuk neraka. Orang kafir ini di apa aja? Kejam gak orang itu? Kejam. Mengatakan orang kafir itu kejam benar. Ketika mengatakan dia kafir berarti memastikan orang itu masuk neraka. Makanya hati-hati dalam seperti ini. Maka dakwah, dakwah agar mereka kembali. Dan seperti jihad, jihad ini dibagi. Yang pertama jihad itu dengan hujah dan bayan baru dengan tombak dan pedang. Bukan langsung dengan tombak dan pedang. Nabi ketika di Mekah diperintahkan oleh Allah berjihad dengan apa? Dengan hujjah, dengan terangan. Sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kafir Jangan kamu taat orang kepada orang-orang kafir. Kamu perangi mereka orang kafir dengan peperangan yang besar. Wajahidhum jihad dan kafir dengan jihad yang besar. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, wajahidum bi bil Quran. Perangi orang kafir dengan Quran, artinya dengan hujjah. Makanya kita kuasai Quran untuk menjelaskan kepada mereka hujjah pada orang-orang kafir agar mereka masuk ke dalam Islam. Setelah itu baru dengan tombak, dengan pedang. Dan jihad ini dilakukan dengan lisan, ya, di sini dengan jihad itu dengan lisan, dengan tulisan, jihad dengan harta, kemudian jihad dengan jiwa. Semuanya harus ada. Dan dakwah ini dakwah mengajak orang kembali ke Al-Quran dan Sunnah apa misalnya mengajak orang termasuk jihad ini. Dakwah termasuk jihad. Pernah disebut oleh para ulama termasuk jihad. Makanya harus terus dakwah itu nggak boleh berhenti karena termasuk jihad yang Allah SWT. Menjelaskan kepada umat pemahaman yang benar maka Nabi menjelaskan kepada para sahabat untuk memerangi kaum musyrikin, jahilul musyrikin nabi amwalikum wa anfusikum wa Perangilah kaum musyrikin jihad kepada kaum musyrikin dengan harta kalian, dengan diri kalian dan dengan lisan kalian. Dengan dakwah, dengan lisan dengan dakwah. Menyampaikan kalimat yang hak. Kemudian dengan diri itu, dengan jiwa, dengan tenaga kita, juga dengan harta kita. Kemudian yang terakhir tentang ciri golongan yang sama, yaitu golongan yang sama jumlahnya sedikit. Ya kita dibandingkan ahlul bidah, dibandingkan juga orang berbuat syirik sedikit jumlah kita. Meskipun yang hadir pengajian kita umpamanya ribuan, tetap dibandingkan ahlul bidah jutaan ahlul bidah. Maka kita juga nggak boleh ujub seandainya hadir pun pengajian kita banyak nggak boleh ujub. Kita tahu terus memohon kepada Allah agar yang banyak ini istiqomah dan semuanya yang hak. Tetap istiqomah. Kemudian golongan selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah, dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Ini perhatikan ini. Jumlah kita sedikit dan juga cirinya lagi sering dilecehkan oleh orang. Dilecehkan. Kita mendakwakan dakwah dilecehkan oleh orang. Kita pakai jenggot dilecehkan oleh orang. Tapi kita masalah, Orang melecehkan, orang menyalahi, orang tidak menolong kita, tetap tidak akan membahayakan Taif al Mansurah. Tetap pasti akan ditolong oleh Allah. Makanya kita harus sabar. Kita lihat para nabi dilecehkan juga, dihinakan oleh kaumnya, tapi sabar. Mereka ngomong apa saja, nggak usah kita layani, nggak usah layani. Jangan dibahas. Maka Nabi nggak membalas celaan orang-orang kafir, musyrikin, mereka ciri mereka orang kafir selama-lamanya istihza bidin. Memperolok-olok agama, mencela orang-orang yang beragama. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an banyak ayatnya. Dalam Al-Qur'an. Bahwa mereka itu dari ciri mereka istihza. Makanya ketika orang-orang istihza, mereka mengutus syariat orang-orang kafir. Ketika pakai jenggot kamu tahu ada. Awalnya mutawa itu baik, tapi sekarang menjadi celah. Jadi celah. Jadi memang sengaja mereka untuk mencela dengan kalimat itu di mana-mana seperti itu. Belum lagi yang lain banyak yang dilakukan oleh orang-orang tertentu tujuannya untuk menghinakan orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Maka kita sabar dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Allah berfirman, "Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila." Sabar dari apa yang mereka ucapkan, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Kemudian juga kita kalau melewati mereka, mereka celak kita, ucapkan kalimat selamat. Wa idza khatabahul jahiluna qalu salam. Apabila orang-orang bodoh berkata pada dia, dia ucapkan kalimat yang sejahtera, enggak dibalas lagi dengan perkataan yang jelek tidak. Tinggalkan. Kita sabar dan tinggalkan mereka. Tapi yang harus diingatkan, Evan Bidina, kita harus uh, sudah mengikuti jalan golongan selamat ini. Maka kita harus tetap berkorban. Amar ma'ruf nahi munkar jalan, korban kita. Berjuang. Waktu tegaknya dakwah ini di samping dengan ilmu, dengan amwal. Kita perhatikan. Anda perhatikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Di samping Nabi dengan ilmu dapat wahyu, didukung Nabi oleh siapa? Oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardaha, Sayyidah al-Jannah. Didukung dakwah Nabi dengan harta tegak. Didukung oleh Abu Bakar dengan hartanya. Didukung oleh Abdurrahman bin Auf dengan hartanya dan yang lainnya. Tegak dakwah. Didukung oleh Utsman bin Affan dengan hartanya. Makanya di samping ada ilmu harus ada harta. Gak akan tegak dakwah ini tanpa ada bantuan dukungan. Orang kafir infak, sodako untuk menegakkan dakwahnya mereka. Mereka infak. Mereka juga infak. Mereka juga kenakan kepada mereka orang-orang kafir pajak untuk menegakkan dakwahnya mereka. Yang umat Islam harus berkorban dengan hartanya untuk tegaknya dakwah. Maka yang pertama harus ada ilmu, yang kedua ada harta, yang ketiga sabar. Akan tegak dakwah itu. Ilmu ada para dai, para ustadz yang mendakwakan ilmu ini dengan pemahaman yang benar. Yang kedua harus ada harta untuk dukungan itu. Ya, dengan buku, membelikan buku, membantu orang segala macam sehingga orang tertarik dengan dakwah ini. Kemudian yang ketiga yaitu dengan sabar Loh, kalau kita nggak dengan anak, gimana kita ada sekolah, kita ada majelis taklim, ada pondok atau yang lainnya lagi untuk tegaknya dakwah. Kemudian juga untuk membuka pemahaman mereka harus ada perjuangan dengan harta kita supaya mereka bisa terbuka. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in. Maka mereka berubah-ubah untuk berjuang untuk menekan dakwah yang hak ini. Dan juga tahun kalau menolong data kita harus ada nggak boleh saling menjatuhkan, nggak boleh saling menyalahkan, tapi saling tolong menolong. Kalau di antara saudara kita ada yang salah, keliru aja sebagai manusia. Tutupi aibnya, ingatkan dengan cara yang baik. Tapi tetap jaga kesatuan itu jaga di antara kita, baik yang ikhwan maupun akhwat. Jangan saling menjatuhkan, jangan hasad, jangan dengki, jangan iri. Tolong menolong dalam kebaikan. Ya saya pikir cukup sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu alaihi wasallam apakah dakwah al-sunnah dakwah salaf itu sering disebutkan juga orang dengan wahabi apa benar ini nggak benar juga sebagai celaan celaan gelaran yang tidak pada hakikatnya mereka menisbatkan istilah wahabi itu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah rahmatan wasi'a yang beliau ini seorang mujaddid reformer pada abad ke-12 Hijriah di negara Saudi Arabia. Beliau berusaha mengembalikan umat ini kepada tauhid yang murni, kepada Islam yang murni, kepada manhaj yang benar, kepada akidah yang benar dan menjauhkan umat dari syirik dan bid'ah. Yang waktu itu dibangun kubur-kubur, kemudian dihancurkan oleh Syekh Muhammad bin Luhar ditegakkan memang tantangannya berat tantangannya berat dan penjajah nggak masuk ke negara Saudi nah, orang-orang kafir orang-orang penyembah kubur nggak senang ahlul bidah tidak senang maka diberikan gelaran ya, kalau kita mendakwakan dakwah tauhid ke oh, wahabi mereka sampai Indonesia pun demikian di seluruh negara yang menyebarkan siapa ya para penjajah orang-orang kafir supaya orang ini tidak mau mengikuti dakwah yang hak ini. Artinya tidak simpati dengan dakwah yang hak ini. Jadi dikatakan oleh mereka ini Wahabi. Ini celahan. Mereka katanya Syekh Muhammad bin Wahab dia mendakwakan dakwah yang hak dan bukunya banyak yang beliau tulis untuk menjelaskan panjang lebar tentang eh, Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ini perlu materi tersendiri panjang penjelasannya apa yang harus dilakukan seorang yang sudah mulai belajar ketika menemukan beberapa aliran yang masing-masing bukan dalil sekarang aliran-aliran yang ada itu dalil yang mereka bawa ima dalil ra'yu bukan dalil dari Quran Ima yang dia bawakan itu adalah pendapat. Ima yang dia bawakan yaitu hadis yang baib atau maudhu. Jadi kita seperti saya sudah jelaskan ini Quran wa sunnah ala pahmi salaf. Itu yang harus kita ikut. Kita berpegang teguh. Ketika ada orang meragukan, ya kita jangan jangan ikuti. Makanya saya sebutkan sebenarnya yang membuat orang-orang syubhat-syubhat yang ada tentang dakwah salaf ini. Dan saya sudah jelaskan dan saya sudah bantah syubhat itu. Di dalam buku saya Mulia dengan Mana salat, Sama kebalnya dengan buku ini sama. Syarah Akidah ini. Mulia dengan Mana salat. Di bagian akhir saya jelaskan tentang firqa, firqa yang sesat dan bantah oleh syubhat-syubhat dari kalangan hizbiyin, harakiyin dan ahlul bidah. Syubhat itu terus supaya orang melepaskan manhaj yang hak ini. ketika suami belum tergerak untuk mengikuti majlis ilmu, berdosakah seorang istri keluar rumah untuk menuntut ilmu? Ya dengan izin suami. Ya tidak, justru dia tetap keluar untuk menuntut ilmu selama bukan safar. Kalau safar, perempuan sendirian tidak boleh. Hatta haji dan umroh nggak boleh dia sendirian. Harus dengan mahramnya. Ya mahramnya pertama suami. Atau kakaknya atau adiknya yang laki-laki, atau keponakannya, atau orang tuanya, atau pamannya, jadi tetap si istri untuk menuntut ilmu. Selama dalam kota nggak ada masalah dia sendiri. Kalau suami belum mau untuk ikut kajian, tapi tetap didawakan dengan cara yang baik supaya tidak membuat artinya keributan dalam rumah tangga atau proses dalam rumah tangga. Diajak dengan cara yang baik dan doakan agar dapat hidayah dari Allah SWT. Apakah 72 golongan dari umat Islam yang masuk neraka itu kekal? Tidak, tidak kekal. Bahwa Nabi menyebutkan tariku ummati akan berpecah umatku. Ini umat ijabah yang mereka mengijabai dakwah Nabi. Mereka tetap umat Islam, kalau sebut umat Islam, ya kekallah neraka. Selama masih ada seberat darah iman, dia akan keluar dari neraka. Kecuali kalau dari firqah-firqah ini yang kemudian dia mengucapkan kalimat kufur atau meyakini kekufuran, yang dengan itu dia keluar dari Islam. Seperti Syiah Rafidah yang dia mencaci maki para sahabat, mengkafirkan para sahabat, mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga Hafsah radhiyallahu anha. Bahkan dikatakan dia berbuat zina atau yang lainnya. Bahkan Syiah Rafidah melaknat dan sebagai wirid yang rutin melaknat Abu Bakar Umar. Wirid rutin dinyanyikan oleh mereka. Seperti laporan Khomeini dan juga yang lainnya dari Rafidah. Kalau demikian kufur, keluar dari Islam. Karena Imam Malik ketika mengambil istimbat dari ayat dalam surah Al-Fatah ayat 28 tentang orang-orang yang benci kepada para sahabat, maka Imam Malik mengatakan bahwa orang benci sahabat kafir. Jadi orang yang, kalau dia yakin demikian bahwa sahabat kafir, maka mereka kafir. Di Syiah Rafidah jika kalau para ulama. Jadi kalau seandainya dia firqa yang sesat, seperti Rafidah, firqa yang sesat. Kalau dia punya keyakinan, yang keyakinan ini keyakinan kufur, mencaci maki sahabat atau yang lainnya, menolak Al-Qur'an, menolak sunnah Nabi yang sahih dan yang lainnya, kafir dia. Kalau kafir kekal neraka selama-lamanya. Jadi ada dari ahlul bid'ah yang perkataannya atau etikotnya yang membuat dia keluar dari Islam. Tapi ini pun melihat kepada penjelasan para ulama tidak diumumkan semuanya semua orang demikian tidak dilihat ya, dari keyakinan mereka makanya Syekh Al-Bani ketika yang makan ini nggak bisa diumumkan semuanya kita lihat ini videonya dan keyakinan mereka tapi kalau dia sebagai tokoh yang sudah sampai hujah ya dikafirkan makanya ada buku yang itu sudah para ulama ketika masanya Khomeini ditulis buku itu lima ada kafar ulama al Khomeini Kenapa para ulama dunia mengkafirkan Khomeini? Setelah sampai hujah dan dia tahu tentang kebenaran sunnah ini. Bagaimana tentang kedudukan hadis yang menjelaskan tentang umat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak masuk surga pada hari kiamat? Iya dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Karena umat Nabi Muhammad yang paling banyak di antara umat-umat yang lain. Karena umat Nabi Muhammad terus sampai hari kiamat sampai akhir zaman. Ya dibandingkan umat yang lain, ya umat Nabi Muhammad yang paling banyak masuk masuk surga. Kemudian yang masuk neraka pun nanti akhirnya akan masuk surga juga. Selama dia masih ada seberat darah iman dalam hatinya. wajib atau perang bertentangan dengan ayat lain ah itu tidak bertentangan. Karena tadi sudah saya yaitu didakwakan dulu mereka. Didakwakan. Setelah mereka tidak mau, mereka dibayar suruh bayar jizya Ketika tidak mau, ya diperangi. Karena yang memerintahkan Allah SWT untuk perangi. Tapi kemudian kalau umpamanya yang hidup di lingkungan kita sesudah didakwahkan mereka seperti zaman Nabi ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Mereka hidup. Dan Nabi Muhammad ada orang Yahudi Nasrani. Karena mereka bayar jizya, nggak dipaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam perlu bayar jizya. Tapi ketika mereka nggak mau bayar jizya dan kemudian mereka tetap mau memerangi kaum muslimin ini perangi mereka. Ya orang Yahudi di Madinah bayar jizya, bayar pajak. Nasrani Muamalah mereka Nabi lakukan muamalah. Sampai baju besi Nabi terkadai kepada siapa? Terkadai dengan orang Yahudi sudah meninggal dunia. Nggak dipaksa mereka untuk masuk Islam karena mereka kembali jizya. Apakah kalau seandainya tempat kerja kita tidak boleh berjenggot, bagaimana bertakwa kepada Allah? Ya pertanyaan cukup, pertanyaan cukup. Tentang masalah berjenggot, ini sudah ditanyakan kepada para ulama. Pernah tanyakan kepada Syekh Al-Albani, kepada Syekh bin Ba, Syekh Uthaymin, Al-Jaz Naima. Itu ditanyakan kepada Syekh Al-Bani, Syekh Uthaymin, Syekh bin Ba, rahimahumullah tentang bagaimana kalau saya kerja di satu perusahaan dilarang pakai memelihara jenggot. Sampai juga di kepolisian, tentara dan yang lainnya. Dijawab oleh semuanya tetap tidak boleh taat kepada mereka la ta'ata li ahadin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang pun dalam berbuat maksiat kepada Allah. Tidak boleh taat. ma ta'atu fil ma'ruf. Taat itu dalam yang ma'ruf. Hatta yang memerintah oleh amri enggak boleh taat. Kalau menyuruh menyuruh untuk cukur jenggot. Jadi jelaskan kepada perusahaan itu bahwa ini tidak mengganggu pekerjaan. Ya, kalau orang-orang kafir, pimpinan perusahaannya ya, dijawab dengan hak asasi manusia. Gak bisa di Jawab dengan dalil nggak bisa. Atau Islam yang pemimpinnya Islam tapi fasik cukup pertanyaan cukup. Islam fasik nggak bisa untuk kita taat kepada dia. Yang Islam yang fasik ini dijelaskan dengan dalil juga nggak bisa terima. Dan segi mana kita untuk melawan mereka supaya dibolehkan dari hak asasi? Jelaskan kepada dia. Kenapa orang-orang yang rambutnya gondrong kan dimasalahkan? Kok yang jenggotnya panjang tidak dimasalahkan? Dan ini sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Jenggot sesuai dengan fitrah. Makanya ketika ada orang-orang kafir juga berjenggot sesuai dengan fitrah, dia mengikuti fitrah. Jadi bukan kita mengikuti orang-orang kafir, bukan. Sesuai dengan fitrah. Makanya dikatakan oleh Nabi termasuk fitrah. Memelihara jenggot ini, ifa'ul termasuk fitrah. Fitrah. Dan wanita senang dengan suaminya berjenggot. Kalau ada perempuan yang nggak senang suami berjenggot, berarti nggak sesuai dengan fitrah perempuan itu. Menyalahi fitrah, nggak normal. Jadi kalau normal dia senang karena fitrah sesuai dengan fitrah. Nah itu harus dijelaskan kepada mereka bahwa ini jenggot apa tidak mengganggu pekerjaan. Bahkan kita bicara pada orang kafir bicara juga kepada atasan-atasan yang muslim yang nggak paham tentang agama. Maka jelaskan bahwa ini nggak mengganggu pekerjaan sama sekali nggak mengganggu. Dan yang kedua dari hak asli jangan dibawa kendali, bawa kendali udah langsung dipecat nanti. Ada orang berdalil tentang adanya sholat, adanya bid'ah hasanah. Disebutkan tentang bid'ah bahwa pemahaman salaf sunnah itu mereka melarang orang dari berbuat bid'ah karena Nabi melarang demikian. Nah bagaimana dengan bid'ah sana? Dalam Islam tidak ada bid'ah sana. Yang ada bid'ah dolalah karena Nabi melarang demikian. Kullu bid'ah dan dolalah wa kulu dolalah binar yang bersama Rasulullah. Dan tidak ada bid'ah sana. Saya sudah bahas kan tadi siang tentang hadis ini kullu bid'ah dan dolalah wa kullu dolalah Kemudian bagaimana dengan sholat tarawih? Sholat terawih dilakukan oleh Nabi dengan berjamaah di waktu malam dan Nabi imamnya. Adapun Nabi setelah tiga hari harinya berjamaah lagi, Nabi sholat SAW khawatir diwajibkan sholat terawih. Nah ketika di zaman Umar, Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah ini karena di zaman Umar awalnya orang sholat di masjid ada satu orang, ada dua orang, ada yang lima orang berkelompok. Kata Umar al baiknya kalau dengan satu imam. Ketika Umar keluar lagi radhiyallahu anhu ardo, Umar melihat para sahabat berjamaah dengan imamnya yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad Kata Umar radhiyallahu an, "Ni'mal bid'atu hati sebab beda ini. kata Umar sahih riwayatnya. Yang dimaksud bid'ah menurut bahasa bukan istilah. Karena apa? Sholat rawi dengan berjamaah Nabi dan aku yang 11 rakaat. Ya saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Yang terpenting lagi bahwa dari yang sedikit ini kajian kita tentang golongan yang selamat, kita harus berusaha bagaimana kita menjadi golongan yang selamat. Karena kita ingin selamat dunia dan akhirat. Dan kita harus terus berpegang teguh kepada pemahaman Al-Quran Musnah Sunnah al ini. Dan mohon kepada Allah agar kita ditetapkan di atas sunnah ini. Ini nikmat yang paling besar. Nikmat diberikan pemahaman yang benar dan istiqomah di atas manhaj yang nikmat yang benar. Makanya dikatakan oleh Imam Abu Aliyah yang tadinya dia kafir, kemudian masuk Islam. Kata beliau, saya tidak tahu dari dua nikmat Allah yang mana yang paling besar. Yang pertama Allah tunjuki aku di atas Islam, yang kedua aku tidak dijadikan sebagai kelompok khawarij. Artinya ditunjukkan oleh Allah atas sunnah tidak mengikuti firqa firqa sesat. Ini nikmat. Kita menjadi orang Islam nikmat yang wajib kita syukuri. Yang kedua, kita berada di sunnah merupakan nikmat. Maka pegang erat-erat dan gigit dengan keram kita dan istiqomah. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang masukkan syubhat atau kelompok-kelompok atau aliran atau yang lainnya, kita jangan terpengaruh. Maka kita terus belajar kepada dai atau ustadz yang mengajarkan Quran Sunnah al Muhammad Jangan belajar kepada ahli bid'ah, nggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh para sahabat, dilarang oleh para imam, nggak boleh belajar kepada ahli bid'ah selama lamanya. Dan juga untuk menambah wawasan kita, antum juga baca buku-buku yang berkaitan dengan golongan yang sama tadi. Ya, seperti syarah akidah dan sunnah jamaah, mulia dengan masalah, atau buku-buku yang lain, supaya kita tambah teguh dan tambah kokoh dengan pemahaman yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT.